Selamat siang Pak John, silakan. Ya, biasa SBY mah kalau masih kebar gembor aja apa masih mau mau aja udah digembar gemborin akhirnya nggak jadi begini kan gimana orang bisnis kan nggak bisa begini saya kepastian sekian terima kasih terima kasih kembali Pak John Ibu Titi silakan ya selamat siang Siang Bu. Mengenai perubahan zona waktu ya Mbak? Iya betul. Eh, nggak uh, bisa Mbak dirubah. Karena udah menjadi budaya. Walaupun tuh dulu kan pernah kita dirubah satu jam ya, lebih cepat ya uh, pada 10 tahun lalu. Sekarang dirubah lagi. Memang kita berpindah bumi kita letaknya. Jadi nggak bisa walaupun dirubah pun uh, manusia Indonesia masyarakat Indonesia tetap e, berkiblat ke eh, matahari ya e, terangnya matahari terbitnya matahari dan tenggelamnya gitu seperti dibagi kan beda banget tapi tetap mereka e, mematuhi itu jadi kalau misalnya pemerintah membuat satu perubahan nggak ada nggak ada apa ya nggak ada pengaruhnya gitu terima kasih mbak terima kasih kembali Bu Titi